Allah mudahkan kita, berikan kesempatan dan kekuatan kita duduk bersama dalam majlis yang mulia. Adalah majlis ilmu. Bersyukur dan berbahagialah kita dapatkan kebaikan yang besar ini. Yang tidak akan diraih mereka para pengejar dunia tentunya beliau sampaikan kepada kita man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din barang siapa yang Allah taala kehendaki hamba itu mendapat kebaikan niscaya Allah jadikan ia paham mengerti pada agama ini al ilmu ta'allum ilmu hanya bisa didapat dengan belajar paham dengan kita mau mengkaji hingga bersyukur Allah berikan kesempatan kita untuk mengaji ini tanda kebaikan Allah bagi kita hambanya kemudian para ummahat muslimat akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala pagi ini ingin kami sampaikan sebuah nasihat apa yang telah dinasihatkan Syekh Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala mengingatkan berkenaan dengan peranan kalian para muslimat, para umat dan akhwat andil kalian dalam pendidikan keluarga sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua Latifun khabir Allah maha tahu segala urusan kita sampai yang paling halus, yang paling kecil. Allah tahu yang terbaik buat kalian muslimat akhwat. Untuk kalian tinggal di tempat yang paling aman. Terjaga, terlindung dari segala gangguan. Karena kalian adalah lemah butuh perlindungan, butuh penjagaan. Ingat, apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian, itulah yang terbaik. Jangan kalian protes dan kalian tidak mau terima. Allah katakan dalam suratul Ahzab ayat 33. Wa qarna fi ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله Allah sampaikan kalian muslimat tinggallah kalian di rumah-rumah kalian kata Allah Allah perintah kalian untuk tinggal dan betah di rumah kalian. Dan jangan kalian senang keluar rumah dengan bersolek, berdandan, kalian mejeng seperti wanita jahiliyah. Lihat yang Allah sampaikan peringatan ini. Karena sungguh ketika kalian keluar rumah dengan dandanan yang dipamerkan mempamerkan kecantikan kalian, itu adalah fitnah dan petaka besar bagi muslimin kaum laki-laki yang beriman. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, Ma taraktu ba'di fitnatan abarru lirrijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih berat lebih dahsyat, lebih bahaya bagi kaum lelaki dibandingkan fitnah kalian wanita. Hingga diingatkan oleh beliau dengan sekian peringatan seperti Allah sampaikan dalam ayat tadi, jangan kalian seperti wanita jahiliyah dengan dandanan yang begitu menggoda keluar rumah sehingga laki-laki pun tak bisa tundukkan pandangan tak bisa menjaga kehormatan kalian pun jadi sasaran kehancuran moral rusak keturunan dan nasab karena lahir anak-anak di luar pernikahan disebabkan apa? rusaknya semua ini seperti yang dikatakan beliau Rasulullah SAW itakud dunia, wattaqun nisa' kalian hati-hati dari fitnah dunia dan fitnah wanita karena sungguh telah hancur umat-umat terdahulu karena wanitanya yang rusak tidak terdidik dengan pendidikan agama tidak mengerti norma-norma agama mereka keluar dengan memamerkan kecantikan di sisi lain fitnah yang berat dari wanita itu karena kata beliau Rasulullah SAW al-mar'ah bahwa an-nisa wanita itu tuku bila fi surati syaitan dipandang dari depan dalam bentuk syaitan dipandang dari belakang dalam bentuk syaitan Loh, eh, memang wanita syaitan maksudnya wanita itu tampak dari depan menggoda mukanya hidungnya matanya, bibirnya, semuanya dari depan menggoda laki-laki yang memandangnya. Dari belakang pun menggoda karena syaitan sengaja menghiasi supaya tampak indah wanita itu. Sehingga tampak dari belakang pun seperti itu indahnya. Rambutnya, bodinya, betisnya. Pokoknya bagaimana syaitan bisa menarik laki-laki tergoda sehingga diperingatkan Nabi SAW ayu ra'atin kharajat wasta'tarat kalau wanita itu siapapun dia keluar rumah dengan dia pakai harum haruman yakni pakai minyak wangi atau aksesori yang harum kemudian tercium laki-laki dia keluar rumah kecium laki-laki baunya itu wanita zina hati-hati berat resiko berat ya akibat nah Allah taala menginginkan kebaikan bagi umat ini Allah membagi tanggung jawab masing-masingnya kaum laki-laki pemimpin rumah tangga wajib mencari nafkah untuk keluarga, maka dia tidak mesti di rumah, kerja di luar rumah. Tapi kalian wanita harus di rumah. Coba perhatikan apa yang Allah katakan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah sampaikan laki-laki itu pemimpin wanita. Kalian dipimpin, dibimbing, dididik oleh laki-laki. Karena kelebihan ada pada mereka. Wabima anfaku karena nafkah mereka pada kalian. Kalian wanita Masya Allah dimudahkan dengan sekian kemudahan, dimuliakan dengan sekian kemuliaan kalian di rumah dinafkahi tidak dituntut mencari nafkah kalian diajari dididik tidak harus ngajar ngajari anak-anak ya suami yang wajib membimbing kalian seperti yang telah Allah sampaikan istausu bin nisa'i khairan aku wasiatkan kepada kalian para laki, para suami untuk berbuat sebaik-baik ya kepada wanita. Sebaik-baiknya kepada wanita. Bagaimana baiknya? Didik mereka dengan lemah lembut santun dalam memberikan pengetahuan ilmu dan arahan dengan sikap baikmu. Ini kalian di rumah. Dan ini tanggung jawab laki-laki supaya bagaimana istri betah di rumah. Nah sekarang kembalinya kepada kalian wanita muslimat. Kalian di rumah itu bukan hanya jadi pembantu suami. Kalian bukanlah ya pekerja budak suami. Tapi kalian statusnya istri yang sangat dimuliakan, dihormati, dijaga. Kalian ibarat bareng ya antik yang sangat tinggi nilainya dan sangat berharga. Rumah hijab buat kalian dan kalian selalu jangankan ya kalian kalau menyadari di rumah kan sudah dihijab dengan rumah. Keluar suami harus menjadikan mahram, menjadi mahram kalian. menindungi mengawasi, menemani kalian berjalan. Nikmati kemudahan dari Allah. Kalian dijaga. Jangan kalian berontak. Terlalu terkekang, merasa tidak merdeka, nasibnya saya di penjara, keluar aja dikawal, kemana-mana harus ditemani, maunya sendiri, nggak bisa. Justru Islam menjaga yang terbaik diberikan untuk kalian. Maka Allah katakan bedanya wanita solehah dengan wanita selainnya. Setelah Allah sebutkan tadi di surat An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawamuna 'ala Nisa, Allah katakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita solihat itu wanita yang selalu taat kepada Allah taat kepada suami dan juga dia menjaga dirinya ketika suami tidak ada di sisinya seperti ia dijaga Allah. Artinya ikhwati barakallahu fikum ketika kalian sudah dilindungi oleh Allah diberi oleh suami rumah untuk kalian tinggal dan menjadi hijab sehingga kalian bisa buka baju di rumah kalian menanggalkan pakaian kalian sudah dinafkahi nggak harus keluar rumah sudah cukup di rumah makanan semua dicukupi ya dijaga seperti itu kebaikan mereka kalian jaga juga maka wanita yang bisa menjaga kehormatan dirinya menjaga ketaatannya kepada Allah taala besar pahalanya apa pahalanya sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mamra'atin idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti bila mana wanita itu dia telah menegakkan lima waktu sholatnya dia menjalankan satu bulan puasa Ramadannya dan ia tak menjaga kemaluannya, dia taat pada suaminya, maka dikatakanlah kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga Allah dari pintu delapan pintu surga mana yang kau suka. Luar biasa ikhwati fillah para umat dan ahwat yang dimuliakan Allah. Ya, kalian dimudahkan dan ingat tanggung jawabmu itu dalam rumah bukan di luar. Beda dengan laki-laki kata beliau Rasulullah SAW kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wa mraatun ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Yang artinya kalian semua pemimpin yang akan Allah minta tanggung jawabnya dari apa yang kalian pimpin Begitu seorang suami pemimpin di rumah tangganya yang Allah akan minta tanggung jawabnya bagaimana ia memimpin rumah tangganya. Apakah ia, kata beliau Rasulullah SAW, ahafidho amdoya'a. Apakah dia suami benar-benar memelihara keluarganya, membimbing mendidiknya, atau dia sia-siakannya. Demikian. Tanggung jawab suami akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Hatta yus'al rajul an ahli baitihi ahafidha amdoya. Allah minta tanggung jawab suami atas keluarganya. Apakah ia mendidiknya dengan baik, memelihara dari api neraka atau tidak? Karena tanggung jawab besar bagi laki-laki itu atas kalian para muslimat, akhwat, ummahat yang dimuliakan Allah. Allah sudah katakan tanggung jawab mereka. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan pelihara keluargamu, istri dan anak-anakmu maksudnya, jaga dan pelihara mereka dari azab neraka. Bagaimana kita jaga mereka dari neraka? Kalian didik mereka, istri dan anak kalian. Ajari adab-adab terpuji, akhlak mulia. Karena keberhasilanmu di dunia mendidik mereka, menjadikan mereka soleh solehah taat kepada Allah, nantinya akan kembali kau dapatkan bersama mereka di surga Allah. Tapi kalaupun kau cinta di dunia dan kau susah payah berjerih payah banting tulang peras keringat untuk menafai mereka, tapi engkau tidak berikan agama, pendidikan agama kepada mereka, wahai suami, hati-hati. Allah katakan al ahillau ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Kalaupun mereka di dunia itu satu keluarga, satu nasab, mereka mengaku saling cinta tapi ketika mereka tidak soleh salihah kelak di akhirat mereka akan menjadi musuh yang terus bermusuhan na'udzubillah min dhalik karena tidak mendidik keluarga dengan baik tapi kalau kalian sebagai suami mendidik mereka istri menjadi wanita mengerti agama sehingga mereka akan jalani perintah-perintah Allah maka sungguh Allah sudah katakan walladzina amanu wa wattaba'atuhum dzurriyyatuhum taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum Allah katakan orang yang beriman dan diiringi dengan iman pula oleh anak keturunannya, Allah pastikan kumpulkan mereka dengan anak keturunannya semuanya di surga Allah. Sebagai bentuk penyempurnaan nikmat Allah bagi mereka. Sehingga mereka benar-benar rasakan nikmat yang sempurna karena bersama keluarga mereka di surga. Nah, di sini kami ingin jelaskan karena supaya laki-laki juga tanggung jawab atas rumah tangganya sebagai kepala rumah tangga kalian wanita bertanggung jawab dengan rumah suami kalian bagaimana mengurusinya mengelolanya mendidik anak-anaknya menjaga hartanya melayani suaminya semua ini peran kalian wanita amat sangat besar perhatikan Allah tentunya lebih tahu dari kita yang terbaik Allah sudah perintahkan kalian tinggal di rumah. Dan sungguh di antara hikmah yang amat besar pada kalian wanita solihah, kalian punya peranan amat sangat menentukan kebaikan generasi selanjutnya dari generasi kita umat Islam ini. Kebaikanmu adalah kebaikan masa depan umat ini keberhasilan mendidik anak-anak adalah kebaikan yang akan kita tuai, kita panen nantinya. Tapi kehancuranmu adalah kehancuran dan petaka bagi seluruhnya. Sekarang maupun yang akan datang. Kalau sekarang kalian hancur moralnya, sehingga banyak anak-anak lahir tanpa bapak karena di luar nikah, hancur masa depannya. Tak jelas nasabnya ini akan menjadikan kehancuran moral anak-anak. Na'udzubillah. Dikatakan oleh Allah, coba kalian renungkan. Kalian Allah ciptakan hikmahnya di antaranya ini. Allah sampaikan dengan ayat jelas. Dalam surat, ya. Allah sampaikan dalam surat, dalam Al-Quran saya ulangi maksudnya. Allah sampaikan kepada kalian dalam surat Al-A'raf ayat 189 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها Dialah Allah yang telah menciptakan kalian manusia itu asalnya dari satu jiwa yaitu Adam alaihissalatu wassalam yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Adam istrinya itu ibu Hawa. Ya, itu Hawa. Supaya engkau rasakan tenang hidup bersamanya, engkau condong dengannya dan engkau tentram hidup berdampingan dengannya. Inilah kalian wanita salihah muslimah kalian hikmahnya Allah ciptakan untuk dapatkan yang seperti ini istimewanya. Suami akan dapatkan ketenangan yang tak didapatkan di tempat yang lain. Begitu Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة Allah sampaikan di antara tanda dari tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala dia Allah ciptakan darimu suami atau lelaki pasangan hidupmu agar engkau tenang, tentram, berdampingan dengannya bersamanya, engkau ada kecenderungan hati padanya. Sehingga wajar laki-laki senang wanita, maka gampang digoda wanita. Karena tidak menggoda pun laki-laki dasarnya memang cinta wanita. Seperti yang Allah katakan zuyyina lin-nasi syahawati minan nisa. Allah berikan, Allah ciptakan pada kita manusia laki-laki khususnya adanya kecintaan yang besar kepada wanita wal banin wal qanatir muqantarah anak-anak dan harta yang banyak berlimpah. Apalagi kalian kalau sampai wanitanya tidak terdidik, muslimah tidak ngerti ilmu agama, muslimah sudah sama dengan mereka yang non-muslim, waliyadzubillah, penampilannya, gayanya, fitnah, petaka besar bagi umat ini. Daib, kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, kalian wanita muslimah, salihah kalian tidak mungkin akan bisa memberi dan menjadi ketenangan bagi suami di rumah kecuali kalian mengerti hak-hak suami kalian jalankan tunaikan hak-hak suami kalian dan ini tidak mungkin seorang wanita akan mampu dan siap menjalani dengan sabar memberikan hak suami kalau nggak ada iman. Sebab yang dia mau itu karena uang dunia dan dunia. Maka ada istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang istilahnya. Karena cintanya hanya terpaut dengan harta. Tapi kalau wanita solihah dengan ilmu, sehingga akan berusaha menak suami dengan ilmu. Ya, bersabar setia karena ilmu. Bukan karena harta, harta bisa naik, bisa turun, bisa kurang, bisa hilang bahkan. Tapi selama ada ilmu itu yang membuat bertahan. Kalau cinta karena harta, harta hilang, hilang cinta. Ya ikhwati filah para umat dan ahwat yang dimuliakan Allah Jelas tugas uh, peran kalian utama. Kalian Allah cipta menjadi penenang yang menenteramkan suami di rumahnya. Maka bagaimana suami akan tenang kalau kalian wanita keluar rumah dengan istilah untuk cari nafkah atau untuk bekerja? Inilah yang menjadi fitnah besar sekarang ini Akibatnya banyak laki-laki pengangguran, banyak laki-laki dungbelang, laki-laki yang jahat. Karena apa? Ya, mereka nganggur. Lahan-lahan, lapangan-lapangan kerja itu diambil alih wanita. Sampai di pompa bensin perempuan yang layani. Sampai di mall, toko-toko, apa semua wanita-wanita pelayannya di bank-bank laki-laki juga dikalahkan banyaknya wanita yang di bank-bank semua yang di pasar yang jualan kebanyakan wanita nah semua sisi-sisi lapangan kerja semua dikuasai wanita didominasi wanita laki-laki jadinya pak susah cari kerja sedangkan yang wajib cari nafkah adalah suaminya suami banyak nganggur akhirnya pengangguran banyak hawa nafsunya yang dominan Wanita ketika sudah merasa bisa bekerja, bisa punya uang sendiri, cari uang sendiri, kadang-kadang ketika diatur suami melawan. Ya. Anggapannya dia bisa hidup sendiri kok. Uang dapat sendiri kok mau diatur. Nah, inilah tidak terasa pergeserkan pergeseran norma-norma sosial yang ada. Akibatnya wanita-wanita akan jadi fitnah. Bagaimana tidak terfitnah laki-laki kalau di rumah istri belum mandi, belum bersolek, belum berdandan, eh, suami berangkat kerja, istrinya masih awut-awutan. Maaf-maaf umamanya ya, ibaratnya ya, belum siap. Sedangkan di kantor ketemu wanita yang sudah harum, sudah seger, sudah demikian Masya Allah pancaannya, penampilannya. Iya, siapa yang nggak terfitnah? laki-laki tetap laki-laki, mata tetap dia akan tertuju melihat. Inilah maka banyak terjadi perselingkuhan. Karena kurangnya ilmu pengetahuan agama pada wanita rusak. Tapi ketika Allah perintah kalian dan nurut, tinggal di rumah aman kalian terjaga dari suami pun aman, mudah cari kerja, mudah cari nafkah barokah karena tidak maksiat. Sekarang bagaimana nggak maksiat? Kerja di kantor bercampur satu atap satu ruang dengan perempuan. Baku saling melihat, saling cerita, saling tegur. Alasannya teman kerja atau di lapangan kerja sampai tukang kerja jalan, tukang kerja bangunan, perempuan juga ikut andil kerja bersama laki-laki. Sehingga cari yang aman untuk kerja di mana kira-kira? Susah. Itulah pergeseran karena sifat slogan emansipasi wanita akhirnya korban si wanita. Ya, mereka kan inginkan wanita ikut campur di mana-mana dan bersama wanita terus kemana-mana. Orang kafir. Supaya mereka bisa menyalurkan syahwat di mana saja mereka mau. Ketemu dengan wanita. Sedangkan orang mukmin wanita dihormati, dimuliakan, tidak sembarang. Jelas para wanita muslimah tugas peran kalian hikmah Allah ciptakan kalian untuk bisa menjadi penenang sehingga di samping kalian wanita, Allah sudah katakan pula, Innallah ja'ala lakum buyutan sakanan lakum. Sungguh Allah jadikan rumah untuk tempat tinggal yang menyenangkan, menenangkan, menenteramkan bagi kalian. Rumah juga nikmat Allah yang besar. Di mana rumah itu bisa tempat kita istirahat saat lelah, bisa berlindung dari terik matahari siang hari, dari dingin malam, gelap malam di malam hari, terlindung dari ya pencuri juga bisa menjadi hijab bagi wanita dari auratnya sehingga di rumah wanita bebas membuka pakaiannya ya kecuali ada yang lain mahramnya hati-hati waspada wanita Nah kalau perempuan ada di rumah, suami berangkat, istri yang keberangkatan yang nguntap nih istilahnya. Suami datang pulang, istri nyambut dengan senyuman dan dengan minuman. Monggo mas, unjuk opo apa pun monggo, pun dicepak nih, unjuk ane pun pun siap, daharane pun siap, ranjang pun diresiin pun siap, spray pun diganti spraynya Istri sudah mandi, sudah cantik menyambutnya. Laki-laki yang begini tentu akan senang, tentrem pulang dan tinggal bersama istrinya. Terjaga agamanya, kesolehannya. Karena apa? Didapatkan di rumah segalanya. Gak bakalan suami pengen mampir di warung. Maem bareng kami konco kerjani. Pikir nih rumah enak be istrinya bareng anaknya. Pulang istirahat mesti pulang ke rumah. Tapi kalau di rumah, lah ngapain ke rumah? Istri juga kerja, nggak di rumah, sama aja harus masak sendiri daripada repot ke warung saja dengan teman-teman kerjanya. Istri pun begitu dengan teman-teman kerja. Paling minta teleponan Mas, ning kono ya, aku ning kene wis Masya Allah. Kapan romantisnya? barokahnya kapan bersama tapi barakallahu fikum sampai-sampai beliau perintahkan wanita sampaikan berita pada wanita afdolnya sholat kalian wanita itu di rumah bukan di masjid walaupun engkau dapat boleh ke masjid sama jamaah dapat pahala berlipat ganda tapi di rumah lebih utama supaya kalian selalu siap memberi apa yang menjadi mau suami melayani apa yang menjadi karpe suami. Pagi subuh suami ke masjid kalian si rumah. Siapkan air panas ya untuk bikin unjuan. Kopi opo teh suami pulang monggo unjuan pun mas disambi nyambet gai nyiap nih sarapan nih Suami yang baik seperti Nabi SAW ngerti istri repot, pemandang gawe, istri repot, gawean ning rumah. Suami pun turut andil, lihat petunjuknya. Beliau Rasul SAW dikabarkan oleh istrinya ketika ditanya bagaimana beliau di rumah, karena fi muhnati ahli. Beliau loh, Rasul SAW itu di rumah bantu kami istri-istrinya kalau dengar adzan pergi ke masjid perhatian beliau sehingga kesolehan suami dan wanita di rumah menjadi pangkal untuk kebaikan kehidupan rumah. Syukur para laki punya istri solia punya rumah tempat tinggal. Kebahagiaan sudah ada padamu. Ciptakanlah rumah seperti surga bagimu. Menyenangkan rumah, menenteramkan, dan istrimu layaknya seperti bidadarimu di dunia yang kelak akan menjadi calon bidadarimu di surga Allah Ta'ala bila kalian soleh solihah. Barakallahu fikum. Terus berikut ini kata Syekh Soleh Fauzan di antara peranan wanita berkenaan dengan amalan-amalan yang harus kalian kerjakan di rumah ada beberapa yang harus ditahu oleh wanita. Pertama kata beliau hafidz Ta'ala kalian wanita harus selalu ibadah kepada Allah di rumah-rumah kalian. Sebagaimana yang Allah sebutkan, kalian seperti laki-laki sama sebagai hamba yang Allah cipta. Dalam surat Ad-Dariyat 6 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya ibadah padaku kata Allah. Maka dalam suratul Ahzab tadi ayat 33 Allah sebutkan di samping Allah sudah perintah kalian wanita tinggal di rumah, Allah sebut wa aqimnas salat wa atinaz zakat wa atinallah wa rasul. Kalian dirikan salat, tunaikan zakat, taatlah pada Allah dan rasulnya. Nah, kalian wanita muslimat di rumah itu banyak pekerjaan kalian dalam ibadah, sholat jelas, dan ingat semua aktivitas kalian suami maupun istri. Kalau suami pergi cari nafkah itu juga ibadah. Seberapapun dapatnya biarpun cuma dapat satu suap makanan yang diberikan kepada istri dari hasil yang halal dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fisabilillah dinarun anfaqtahu fi masakin satu dinar yang kau nafkahkan diberikan dalam jalan Allah satu dinar yang kau berikan untuk orang miskin dan satu dinar yang kau berikan pada istrimu maka kata beliau yang paling besar paling utama paling agung nilainya adalah yang kau berikan pada istrimu suami mencari nafkah ibadah cucuran keringatnya, capek lelahnya, itu semua adalah kebaikan. Yang akan bisa menghapus dosa-dosanya dengan ikhlas dia bekerja mencari nafkah dulu untuk istrinya. Istri pun di rumah mengelola harta suaminya, memasakkannya ya untuk suami dan anaknya dan istri lera dengan pemberiannya ibadah kalau niat kalian suami istri di rumah benar menjalani aktivitas tanggung jawab masing-masingnya dengan niat ibadah, itu akan menjadi amal soleh kalian semuanya. Kalau ini diniatkan amal soleh karena Allah, karena iman pasti cita-citamu membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dan nyata dirasa bersama di dunia karena Allah katakan dalam surat An-Nahl 98 atau 97 nanti lihat Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Allah katakan barang siapa yang melakukan amalan soleh laki-laki atau wanita dia itu beriman, pasti kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Ingat, kalau semua niatnya kita beribadah dan beramal soleh karena Allah semata kita iman pada Allah, dengan itu Allah akan berikan pada kita kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik seperti apa di antaranya? Beliau sendiri Rasulullah menghabarkan dalam hadis arba'un minas sa'adatil mar'il muslim empat di antara kebahagiaan hidup seorang muslim. Pertama, antakuna zaujatahu solihatan, kalau dia punya istrinya wanita solihah. Kedua, kalau dia punya waladuhu abroron, anak-anaknya semua berbakti pada orang tua. Karena solih solihah. Yang ketiga dia punya baitul wasi rumah yang luas, tempat tinggal untuk bersama keluarga. Coba lihat betapa besar nilai rumah bagi kita dalam hidup di dunia. enggak nih enggak punya rumah seandainya enggak punya rumah, apa yang terjadi? Kita lelah, mau di mana kita rebahkan badan kita? Malam kita mau di mana tidur? Siang matahari tadi mau di mana istirahat? Mau lepas baju apa yang menghijabi? nggak ada yang menutupi karena rumah nggak punya di jalanan hidupnya. Nauzubillah. Nah, makanya ketika Allah berikan kita ada istri solihah, rumah tempat tinggal memadai, anak-anak soleh solihah. Satu lagi Allah beri rizkuhu fi baladihi, rizkinya di negeri sendiri tidak harus merantau di negeri orang sehingga berapapun dapat rezeki sudah dia dapatkan bersama istri sudah ia nikmati bersama istri dan keluarga anak-anaknya senang syukurilah ya ikhwati fila para umah dan akhwat jangan nuntut yang banyak baik ini yang pertama kalian taat pada Allah dengan jalankan ibadah di rumah yang keduanya tugas dan peran kalian juga ya adalah di rumah sudah Allah katakan supaya menjadikan tentram hati suami dan tenang hidup bersamamu sehingga tercipta rumah hidup bersamamu sakinah mawaddah warahmah engkau harus pertama taat tammat lizaus engkau harus taat dengan sempurna ketaatanmu pada suami karena dia adalah pemimpinmu walaupun suami tidak boleh berbuat sewenang-wenang karena Allah larang Walaupun wanita itu lemah tapi tidak boleh. Engkau perlakukan jelek justru karena kelemahan dia, ketidakmampuan dia, kebodohannya, kekurangannya. Suami tanggung jawabnya. Kalau dia nggak ngerti ilmu wajib ngajari, kalau dia jelek wajib nyabari dan membimbing kepada perbaikan dirinya. Bukan diolok-olok, dijelek-jelekan, diwelek-elek ibarat banyak diremet-remet ya hancur ibarat istri dinyek kebanget banget lengannya ya hancur rumah tanggamu tapi suami yang baik itu pasti akan dia jalankan kebaikan-kebaikan seperti Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf kalian suami pergauli istrimu dengan baik sebab apa sesuai dengan kebaikanmu sejauh mana kebaikanmu kepada istrimu insya Allah akan seperti itulah istrimu berbuat baik padamu Allah katakan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Allah katakan bagi mereka istri kalian ada hak wajiban yang harus kau tunaikan wahai suami dengan baik kau berikan padanya Begitupun engkau suami punya hak atas istri. Ya, bagi suami kalau wahai wanita ada kelebihan yang harus engkau berikan haknya padanya. Lebih darimu. Apa sih kelebihannya? Engkau diperintahkan toat karena dia memimpinmu surga nerakamu. Kata beliau Rasulullah SAW, ya, beliau sampaikan kepada kita Andaikan saja aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada sesama manusia la amartul mar'ah antas judali zaujiha pastilah akan kuperintah wanita sujud pada suaminya karena agungnya hak suami digambarkan Aisyah radhiyallahu anha andekan wanita tahu agungnya hak suami dia akan rela menyapu debu di telapak kaki suami dengan pipinya. Artinya akan setianya sampai seperti itu pengorbanannya pun akan dilakukannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, hak suami atas dirimu wahai wanita. Kalau dia ada luka bernanah, ya, kerh, ya ini luka bernama, dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu kau bersihkan dengan lidahmu niscaya itulah belum cukup engkau berbakti untuknya memenuhi haknya maka ini perhatikan yang pertama yang keduanya setelah engkau taat padanya dengan baik ya tentunya ketika engkau muslimat ahwat ummahat barakallahu fikum ketika kalian mampu menjalankan ibadah dengan baik kepada Allah mampu menjalankan ketaatan pada suami ini sudah pintu surga terbuka buat kalian. Seperti hadis tadi sampaikan, kalau engkau jaga lima waktu sholatnya, puasanya, engkau taat pada suami, jaga kemaluan, ya kehormatan. Allah perintahkan masuklah sudah kalian ke surga Allah dari pintu mana yang kau suka. Yang berikutnya terkait urutan tugas wanita di rumah adalah al-qiyamu bi bait wanita wajib menegakkan amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan rumah. Contohnya yang di kasur melayani suami, membersihkan kamarnya, merapikan spraynya, ya. Itu tugas kalian supaya suamimu itu merasa seneng, ya, betah, nyaman, ya, tidak sumpek gitu loh maksudnya dibikin desain sedemikian rupa kamar nggak harus mewah serba mewah serba mahal biarpun sederhana yang penting antum jaga kerapihannya sehingga suami yang sumpek sundek kena pikiran di luar kerjaan banyak problem banyak masalah pulang ke rumah legowo hatinya senang tentrem bersamamu di rumah ya tidak sumpek lagi di rumah kemudian juga perhatikan ya dapurmu, masakannya, perabotnya, perhatikan. Kebersihan pakaian suami diperhatikan, anak-anak diperhatikan. Ingat tugasmu semua itu. Kalau suami ada kesempatan jangan egois, bantulah istri. Mungkin nyuci bisa berdua, dan nah, sambil bercanda. Sehingga istri merasa diperhatikan. Bahkan Nabi SAW menyontohkan kepada kita romantisnya beliau nggak hanya di tempat tidur tapi di tempat mandi mandi bersama istri satu ember berdua artinya satu ember air untuk berdua ya kadang beliau juga safar ketika bersama istrinya tetap menjaga keromantisannya candanya karena ini dalam rangka mempergaul dengan cara baik Ingat kalau engkau suami baik kepada istrimu, dia akan jalani aktivitas rumah tangga. Nyuci juga ikhlas, masak juga seneng. Ya. Tidak dalam keadaan mes, apa namanya? muka masam. Bedakan kalau istrimu itu ndak serp di hati karena sikapmu yang jelek, dia nggak bakalan mesem, tapi mukanya masam bukan mesem beda toh wanita solihah tentunya selalu mesem sama suaminya tapi kalau nggak solihah gampang ya apa itu muka masam sama suaminya kalau kalian wanita ya esemu kepada suami ibadah sodakoh tapi untuk ini wanita bisa senyum, bisa mesem pada suami, tentunya suami bagaimana bisa membuat suasana itu? Tidak mungkin dia akan bisa mesem pada suami, sedang suami juga muka masam, selalu bikin gak enak. Tidak pernah dia ya membuat ridho. Ya susah. Sehingga di disinilah maka Allah katakan, tetap kalian apapun perilaku suamimu, jalani Tegakkan tugas rumah tanggamu dengan ikhlas. Karena itu ibadahmu. Niatkan ketika engkau cuci pakaian suami dan engkau setrikakan biar rapi untuk kebaikan ibadah suamimu karena Allah sebut dalam Al-Qur'an ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin hai anak Adam ambil perhiasanmu ketika engkau hendak ke masjid, yakni gunakan pakaianmu yang rapi, yang bagus, yang bersih untuk ke masjid itu perintah Allah sehingga engkau istri nyiapkan pakaian suami untuk sholat bersih rapi itu ibadah pahala Taib yang ketiga istijabatul zauja fima ahalallah wajib engkau istri memenuhi ajakan suami dalam hal yang dihalalkan Allah. Karena beliau bersabda, ya, idza da'at ya hum rajulum ra'atahu. Apabila seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya, keranjangnya, ya, tentunya ada maunya. Kemudian istri kau nolak. Fa'abat. Dia nolak. Ya. Kemudian suaminya marah, tersinggung. Fabata khutbana suami bermalam waktu itu melalui malamnya dalam keadaan marah kepada istri atau kecewa karena ditolak maunya ajakannya la'anat hal malaika hatta tusbiha. Malaikat-malaikat itu loh melaknat kalian sampai pagi. Apa enggak takut toh? Dilaknat malaikat nih. Sampai pagi. Lah kalau kalian meninggal malam hari itu, suamimu kecewa denganmu, apa jadinya? Tentunya akan jadi su'ul khotimah wal'iyadzubillah. Tapi coba perhatikan. Yang disampaikan Nabi Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Wanita siapapun kalau meninggal dunia, suaminya riba, masuklah ia ke dalam surga Allah. Jadi kalian harus selalu siap melayani apa maunya suami siang malam iya siang maupun malam makanya sampai beliau mengatakan lata sumur marah atau ya jangan kalian wanita berpuasa wazau zaujuha syahid sedangkan suami ada di rumah illa biizni kecuali dengan izinnya puasa sunnah maksudnya karena bisa jadi gejolak suami di siang hari mengajak istrinya dibilang maaf Mas Nj poso Mas waduh lah pengin ndak sempat awan ditolak atau malam ditolak awan juga ya ditolak lah lalu piye to bingung nah ini jangan jangan lu berarti suami menang begitu lah kalau istri minta suami nolak ya tinggal kebaikan suami harus mengerti Jangan membiarkan istri kayak pakaian. Ya, senang dipakai nggak mang nggak senang atau bosan digantung saja dibiarkan begitu. Jangan. Tapi barakallahu fikum. Yang keempatnya, hifdhu syarrihi wa irdhihi Wanita harus bisa menjaga rahasia suami. Menjaga kehormatan suami, wibawa suamimu. Jaga jangan sampai lapor wadul ambek uang tuamu lapor nih mak bu bojo kula ngeten niki suami saya begini begini padahal cuma sekali itu mungkin bikin salahan kepadamu karena dilapor kau wadul pada orang tuamu dianggap suamimu jelek begitu pikiran orang tua mesak nindo awakmu diloro-loro di bojomu. Wis kene balik. Ayo pulang ke rumah orang tua eh Eman awakmu. Dikiranya bermasalah terus padahal mungkin sekali. Makanya kalau ada permasalahan jangan dilapor. Baik istri ngelapor orang ngelaporkan suami atau suami ngelaporkan istrinya. Kan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, sikap yang baik itu seperti apa wanita atau suami, perhatikan. Para suami perhatikan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُزُوزَهُنْ فَإِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ wanita yang kau takutkan dia durhaka wahai suami, hendaknya engkau bimbing dengan nasihat-nasihat yang baik. kalau tidak bisa, bolehlah engkau hajar, diamkan di tempat tidur. Kalau ada masalah, selesaikan di kamarmu berdua. Jangan lapor orang tua. Jangan jadi pihak ketiga orang tua atau teman yang lain. Karena ini akan memperkeruh masalah, merunyam masalah bukan solusinya. Yang didapat tapi tambah masalahnya. Jaga kehormatan suami agar tetap dibawa kalau pun kurang dalam harta jangan lapor. Bu bojoku lo nyambut gawe ini bayarannya sama ini. Kejangan kebutuhannya begini begini. Ngeluh. Jangan laporkan kekurangan. Cari solusi bersama. Atau kurang dalam sikapnya. Sabarkan. Jelas jaga kehormatan. Jaga rahasia. Terima kasih. Yang kelima adalah hifdul mal kalian istri tugasmu di rumah harus bisa jaga harta suami. Berkenaan dengan harta ini ada beberapa poin penting untuk ditahu oleh kalian para muslimat. Yang pertama al-islahu fil buyut bihifdhi ma fihi. Kalian harus bisa selalu menjaga kebaikan rumah, yakni menjaga apa yang ada di rumah. Coba antum harus ingat. Sebut apa yang di rumah suami, terus anaknya, terus hartanya, terus dirimu termasuk darinya. Jadi engkau punya tanggung jawab bagaimana engkau nyervis atau ber, ya, ngabdi atau engkau apa berkhidmat kepada suami, bagaimana engkau merawat anaknya, mendidiknya, bagaimana engkau melayani suamimu, menyiapkan hidangannya, menyiapkan pakaiannya, menjaga kerapian rumahnya, dan dirimu sendiri tidak luput harus dijaga milikku. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau milik dia yang paling besar nilainya. Sampai dikatakan Rasulullah SAW, adunya mata wa khairun mata adunya al mar'atu salihah. Dunia itu kenikmatan atau keindahan dan sempurna-sempurnanya nikmat dunia dan indahnya itu adalah wanita solihah. Mungkin orang memandang gunung indahnya, dari jauh kelihatan indah, kelihatan elok. Tapi kalau dipandang terus bosan sebentar saja. Tapi istri soliha orang no boseni, nyawang awan bengi, nyanding isuk sore, nggak boseni. Sebab apa? wanita soliha itu selalu tampil nyeneng ke suami, menyenangkan pandangan suaminya. Dikatakan Rasulullah SAW, khairun nisaikum sebaik-baik wanita kalian itu allati tasurruka idza taha yang selalu menyenangkan pandanganmu ketika engkau memandangnya wa ta'atska idza amartaha selalu nurut taat perintahmu ketika engkau perintah dia dan ketika engkau enggak ada sisi-sisinya dia akan melihara dirimu hartamu anak-anakmu itulah maka laki-laki senang atau suami senang bahagia. Benar yang disampaikan Nabi SAW, empat kebahagiaan itu bagi seorang muslim kalau istrinya solihah. Dari istri solihah lahir anak-anak soleh solihah. Dengan istri solihah rumah jadi barokah. Karena apa? Tidak banyak tuntutan walaupun nggak mewah tapi rasanya barokah nyaman tentem, ya dan rizki suami dimudahkan. Yang kedua, berkenaan dengan harta, di samping kalian harus menjaga perabot rumah tangga suamimu, menjaga dirimu, anak suamimu, mendidiknya, merawatnya. Subhanallah. Kalau ini wanita karir, nggak mungkin. Dia di kantor harus mengerjakan ini, ini sebagai sekretaris, harus laporan beginian begitu. Sedangkan di rumah harus dikerjakan, nggak mungkin. Akhirnya, golek pembantu pembantu gawean rumah diserahkan pembantu gawean kantor sing nih bukan tugasmu mbok kerja nih dijalani hanya harap gaji honor apalagi ndak cukup buat beli aksesorismu ndak cukup kanggo dandanmu wanita kalau sadar gajinya bu, habis buat beli perselengkapanmu, sedangkan pembantu harus dibayar juga anakmu rugi Kalian sarjana S1, S2, lah anakmu diasuh siapa? Pembantu. Kadang SD nggak lulus. Nggak punya adab. Anak mau jadi apa nanti? Coba mbak didik awakmu sendiri. Ibu dengan kasih sayang sepenuh hati. Kalau pembantu sayang karena dibayar uang. Itu lihat. Yang keduanya kalian harus adamu Tabdir jangan sampai bertumbadir badir dengan harta suami, jangan juga israf boros dengan harta suami dan belanja. Kalaupun itu hartamu sendiri, ojo dume, ung bandaku dewi, duweku dewi, terserah. nggak boleh. Harus izin suami. Kalau mau belanja walaupun uangmu, tolong mas, prepon, kalau saya belanja begini, saya beli ini, karena suami berhak kontrol. Jangan sampai yang kau beli barang yang nggak kepake. Minta sepatu 600 ribu atau 6 juta. Tas 9 nah, juta. Subhanallah. Ya, ada jamnya saja 600 juta loh jam. Subhanallah. Walaupun itu hartamu. Kayak jam-jam Rolex itu modelnya. Tapi kan suami berhak ngatur daripada mbok hambur-hambur beli kayak gitu sepatu sampai 10 pasang di rumah nganggur dipakai cuma satu lah mbok infak nenggo bantu pondokmu pesantren untuk anak-anak belajar pahala barokah daripada cuma bermewah-mewah ya israf boros jangan yang ketiganya saya singkat dalam berkenaan dengan harta adalah engkau ada mutahmilu zaus malayutiquhu minan nafakot. Jangan kau membebankan suami dalam nafkah yang dia tidak sanggup. Lah suamimu gaji piro? Upama gaji rong yuto. Oh jombok berat nih. Minta mobil atau motor. Dibilang belum mampu. Kredit mas. Lah kredit lah lek nggak bayar. Pokoke. Nah pokoke. HP ganti mas. Ih, HP jadul isin nambe umahat mau HP ku paling elek umahati lu HP ini model ini ini lah bojomu gaji piro motor kredit turun lunas HP jaluk sing api piye sepatu nih mas umahat sepatu api bu nurku jepit terus sendale swallow coba lah kalau ini modelmu tidak mampu suamimu apa yang enggak ambruk rumah tanggamu kaya tauwit kak pengen woh nggak muat, nggak sanggup nahan, nyambruk no. Hati-hati. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah siang, para ummahat mohon maaf. Ini sih antara yang kami sanggup sampaikan sementara ini. Masih ada beberapa yang kata Syekh Soleh Fauzan berkenan dengan tugas-tugasmu di rumah. Yaitu termasuk muamalah yang baik dengan suami. Seperti apa muamalahmu dengan suami. Seperti apa baiknya. Juga kalian bisa ngatur waktu. Kalian harus bagaimana dalam mensikapi perselisihan dengan suami ini masih banyak ilmu yang harus kita tahu, maka belajarlah terus. Semoga Allah bimbing kita pada kebaikan jiwa dan kesolehan jiwa kita menjadi insan yang takwa. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, ya. Ini yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf kalau menyinggung, nyindir, tidak lain kami hanya berharap untuk koreksi dan perbaikan kita masing-masing. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Akhir kata subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.